ya. Jawab Evan. Jawab. Masya Allah. Nah, suasana dingin jadi hangat ini. <coughs> Labas. Kita kasih mukadimah dari pertanyaan ini. Tapi pihak MLM Kamu senang dengan bahasa ini ya Labas ya Evan. Itu MLM uh, eh, Apa Makir La'ab talawin Labas itu ucapan Syarul bin Hadi menjelekkan ahlu sunnah dengan mengatakan kenapa masih menggunakan kitab muyasar dan kitab tasrif Masya Allah. bagaimana mensikapinya Tayyib ya e, kalau saya katakan ini kritikan yang membangun insya Allah ahlu sunnah punya jawabannya jawabannya setelah adzan dikumandangkan para fikum تفضل المؤذن يؤذن بارك الله فيكم Ini pertanyaan sesungguhnya terkait dengan masalah ilmiah. Mengajarkan buku-buku karya selain ahlu sunnah. Buku miasar, buku tasrif ini terkait dengan ilmu lughah, nahwu dan syaraf Prinsipnya ya azakumullah kalau di kalangan ahlu di wal jamaah Ada yang menulis karya tersebut Maka ahlu sunnah kembali kepada karya-karya ahlu sunnah Cukup dengan itu, tidak perlu dengan karya-karya yang lain Barakallahu fikum Dan insya Allah ada Barakallahu fikum uh, Akhi Kakak saya punya pembahasan masalah seperti ini kitab asy punya kitab Al-Kifayah itu semua dalam ilmu tasrif ilmu saraf dan yang semisalnya barakallahu fikum sehingga ini contoh ya banyak bukan berarti menafikan yang lain yang lain juga mampu untuk memiliki ilmu semacam ini sehingga selama Sunnah memiliki referensi-referensi atau kitab-kitab yang mungkin dikaji kembali kepada buku-buku tersebut Jangan menggunakan buku-buku yang bukan ahlu sunnah. Tetapi kalau fikum, kalau belum ada di tempat itu atau di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang ada adalah buku-buku yang ditulis oleh selain ahlu sunnah tapi bukunya secara global itu bagus maka diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan tanbih dikasih tanbih dijelaskan kepada para tolapa ini muallifnya bukan ahlu sunnah Yep. Ketika ada hal-hal yang menyimpang pada itu tanbih. Ini keliru. Yang betul demikian. Ini salah. Yang betul demikian. Wah. Dan itu torekonya para ulama. Torekonya para ulama para itu. Asyibun Uthaymin rahimahullah ta'ala mengajarkan kitab Al-Warakat Al-Juwaini dalam usul fiqih. Al-Juwaini punya pemahaman Para para itu, Bahkan tokoh ashariyah. Yang mengajarkan Syekh Ibnu Utsaimin punya keahlian dan beliau pasti mentanbih di situ, berikan tanbih. Ini yang betul demikian, ini, ini, ini yang salah demikian. Itu harus sunnah. Akan nampak, akan tampil akidahnya, muncul manhajnya, walaupun mengajarkan ilmu-ilmu dunia. Walaupun mengajarkan buku-buku yang selain harus sunnah. Itu termasuk amanah ilmiah dan nasihat. Barakallahu Itu harus sunnah. Nah, sehingga eh, ini semuanya nggak bisa jadikan sebagai sebuah alasan untuk menghantam ahlu sunnah ya. Paham misalnya ya Khulasanya ahlu sunnah berupaya sekuat tenaga untuk me, apa namanya, kembali kepada buku-bukunya ahlu sunnah sendiri dalam semua bidang ilmu agama yang ada Ketika tidak ada dia menggunakan buku-buku yang ada apalagi buku-buku yang juga digunakan oleh para ulama kemudian memberikan tanbih memberikan peringatan-peringatan dalam beberapa kata tertentu yang ada penyimpangan padanya entah pada mualifnya atau pada isi kitabnya tidak polos Naam Wallahu ta'ala alam bisawab Naam Masya Allah Bagaimana mengenai fenomena yang sedang marak akhir-akhir ini dengan munculnya beberapa dai-dai yang mengaku salafi tapi terjatuh dalam sikap bermudah-mudahan dalam menempuh wasilah dakwah seperti muncul di televisi, ikhtilat dan sebagainya dengan dalih hikmah atau masalah dakwah. Masya Allah. Nama ya. Prinsipnya harus sunnah. Bahwasanya Wasail dakwah tauqifiyah wasilah-wasilah dakwah itu tauqifiyah bersumber dari Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf tidak dikembalikan kepada ijtihad masing-masing dai ini wadah Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah punya kitab khusus dalam masalah ini Al-Hujajul Qawiyyah ala anna wasail dakwah tauqifiyah dengan sekian banyak argumentasi dan mereka punya buku itu insya Allah dan mereka membacanya. Tahu mereka insya Allah. Sehingga di dalam perkara dakwah, dalam perkara wasilah wasilahnya tidak boleh ada mukhalafah syariah. Tidak boleh ada yang namanya pelanggaran syar'i atas nama maslahat dakwah, atas nama hikmah. Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah sesuai dengan bimbingan sunnah. Para Yang namanya maslahat diukur dengan Quran dan Sunnah, bukan diukur dengan dengan kemaslahatan pribadi sang dai. Barakallah itu. Kita tidak membahas terkait dengan masalah kemunculan seseorang di layar televisi. Sebagian ulama punya kalam dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Semata-mata nongol muncul di layar televisi. Ingat semata-mata muncul di layar televisi. Yang membolehkan menggunakan sekian banyak ketentuan dan persyaratan. Barakallahu fikum. Syekh Ubed jabiri hafizahullah ditanya tentang bab ini juga demikian, belum mengatakan karena masalah seorang dai, seorang syekh tampil di layar televisi. Tapi dengan banyak banyak ketentuan dengan banyak persyaratan ya. Itu saya dengarkan langsung di rumahnya beliau. Ditanya masalah itu dan belum menjawab dan uh, ada ketentuan yang belum sebutkan di situ. Ada si Muhammad bin Ghalib di situ dan beberapa kita ketika itu ketika main di rumahnya beliau. Sebelum dan setelahnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Di tengah-tengah acaranya tidak ada pelanggaran syar'i. Barakallahu fikum. Dia yang bisa mengatur acara tadi, bukan dia yang setir pada acara tersebut. Intinya tidak ada mukhalafah syariah. ada wabah. Itu pandangannya beliau. Sehingga tampil seorang dai begitu semata-mata muncul di layar televisi. Lepas. Selama tidak ada unsur mukhalafah syariah. Iya. Syekh al Bani juga punya pendapat demikian, terutama yang mubashir, yang live. Para fikum. Pandangan para ulama. Tapi yang kita soroti sekarang ini para fikum adalah bukan semata-mata nongol televisinya. Tetapi ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Paham ini? nongol di layar televisi taklim menyampaikan sebuah kajian ilmu diiringi dengan suara-suara musik halus suara piano dan segala macamnya ini pelanggaran ini bukan namanya hikmah dalam perkara dakwah. Ini mukhalafah syariah di dakwah. Kalau itu kamu jadikan sebagai wasilah dalam dakwah kamu, justru masuk dalam ranah penyimpangan dan bid'ah. Dikarenakan wasilah dakwah tauqifiyah. Paham tuh? Barakallahu fikum. Para ulama begitu keras, begitu kenceng mengecam yang namanya musik-musik semacam itu. Syekh Albani punya kitabnya. Penjelasan bahkan membantai membulakan yang namanya dina. Para masyaikhul kibar punya kitabnya. Barakallahu fikum. Ini penyimpangan namanya. Dan kemudian ya, dalam rangka untuk masalah dakwah, ini hikmah dalam perkara dakwah. Itu bukan hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah dalam perkara dakwah ketika Anda menetapi dan sesuai dengan al-haq dalam dakwah kamu tadi itu hikmah. Barakallahu fikum. Bukan dengan cara mukhalafah syariah, bukan dengan cara menerjang yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini maslahat Ya akhi, masalah dakwah bukan ditempuh dengan cara menerjang larangan Islam. Barakallahu Tapi masalah dakwah ditempuh dengan cara-cara syar'i, dengan cara-cara yang mubah yang tidak ada usul mukhalafah padanya. Apakah ketika engkau tidak berdakwah lewat televisi tadi dengan acara musik ya, dengan musik tadi, dakwah kamu akan mati? Jawabannya, tidak. Dakwah kamu ditolak masyarakat. Tidak. Kamu bisa berdakwah dengan cara-cara yang normal, dengan cara-cara yang syar'i, dengan tarikhnya salaf. Di masjid-masjid kaum muslimin, al-masajid, majalisul anbiya wal mursalin, al-masajid, majalisul kiram. Majlisnya salaf dalam menyampaikan ibu di masjid. Barakallahu fikum. Dengan tanpa mukhalafah syariah, kamu sebarkan ilmu, ceramah, karya tulis, dan segala macamnya bisa. Tidak mati dakwah kamu. Menyebar. Bermanfaat insya Allah. Dengan tanpa itu. Masalah apa yang kamu capai? Barakallahu fikum. Belum lagi ha? Ah, bikrunya perempuan-perempuan ibu-ibu apalagi acaranya tadi ha? Ah, ada hostnya bukan dari salafiyin ada artisnya perempuan lagi ya? tapi kan pakai jilbab ya tapi kan ustadznya nggak boleh lihat anggaplah dia punya punya pendapat ya cadar tuh hukumnya sunnah Ha? Eh? yang tampil pakai eh, pakai jilbab uh, tapi bukan uh, bukan hijab yang syar'i barakallahu fikum tapi kan tidak boleh lihat ustadznya Apakah diperkenankan demikian bertiga? Ini ustadznya menghadap ke arah perempuan tadi. Ini hostnya sebelah kirinya. Bertiga pinjam pinjam seperti itu. Apa itu bukan namanya ikhtilaf? Apa seperti itu dakwahnya para masyaikhina? Apa seperti itu dakwahnya masyaikh hukum? Guru-guru kalian sendiri. Apa seperti itu dakwahnya Syekh Abdul Musa Abad? Apa seperti itu dakwahnya Syekh Saleh Suhaimi? Syekh Saleh Fauzan? dan orang-orang selama ini engkau lulukan sebagai masyai kalian dan juga masyai kita sebagiannya barakallahu fikum apa demikian pernahkah si Abdul Al-Abba barakallahu fikum tampil di layar televisi dengan host kemudian ada harim di situ saya punya dengan dia dengan masya Allah asik gitu la wallah kalau seandainya itu disampaikan ditunjukkan pada Syaikh Muhsin anak yakin bakal marah besar Beliau pribadi nggak suka dan tidak rela ada orang yang memfoto beliau, yang menampilkan wajah beliau di di video-video, tidak rela, tidak ridho beliau. Oh ini dengan santainya, masya Allah. Tapi mengakunya kembali pada ulama kibar. Syekh Saleh Fauzan yang mereka lelukan juga yang mereka jadikan sebagai rujukan fatwa Syekh Saleh Fauzan katanya membolehkan demikian. Lah, beliau mengingkari itu. Yang mereka bahas terkait dengan semata-mata tampil di layar televisi. Yang kita soroti bukan semata-mata tampilnya, itu pandangannya para ulama. Yang kita soroti ada mukhalafahnya atau tidak. Yang kamu lakukan, Badrus Salam, Reza, Syafiq Basalama, dan segala macamnya itu. Itu sudah pelanggaran syari, sudah ada musik-musiknya. Dan begitu aneh ketika sosok sekelas Badrus Salam menyatakan ya walaupun masih ada musik-musiknya mending mending apanya ya akhi perkara yang mungkar kamu katakan mending bukan semata-mata musiknya tapi kamu jadikan itu sebagai wasilah dakwah lebih dari sekedar maksiat masuk ke ranah penyimpangan Barakallahu itu mending ya Ah, ah, ah. yang nggak tahu dia mau apa enggak anak khawatir kamu juga begitu iya kan kemaslahatan ada hostnya ini ada ceweknya iya untuk maslahat dakwah gimana seperti itu la haula wala quwata mana ghirahnya antum mana ilmunya antum selama ini barakallahu demi mengejar maslahat dakwah demi mengejar itu semuanya kamu terjang keharaman-keharaman yang ada Siapa yang membolehkan dari kalangan para ulama dan para masyayikh antum melihat nazar, melihat perempuan yang bukan mahram kamu dalam rangka masalah dakwah? Siapa yang membolehkan? Foto siapa itu? Allahul musta'an wa la haula wa la illa billah. Kalau Reza Basalama melarang para madu'unya nonton dia, saya lagi berdakwah untuk orang-orang umum, antum jangan nonton. Antum jangan nonton. Dibedakan begitu. Ha? Kalau dakwah kepada ikhwan-ikhwan uh, ikhwan-ikhwan yang ada sesari mungkin. Dakwah kepada orang awam syar'i labas, melanggar labas orang awam. Apa demikian? Yang namanya dakwah semua harus syar'i kepada siapapun, kepada awam harus syar'i, kepada yang bukan awam, eh, kepada yang ikhwan kita harus syar'i. Semua harus syar'i, satu paket, satu prinsip. La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya khonamtina azakumullah satu poin dari poin-poin mereka. Jangan dikira cuma ini tok masalahnya ya, ikhwan. Sudah lama pembahasan yang terkait dengan mereka-mereka ini. Mereka ini yang mengusung uh, halabiyah Ali Hasan Al-Halabi yang mengusung Ruhailiyun dan segala macamnya ini. Haula contoh-contoh langsung terkait dengan ahlu tanmiyi, ahlu takhdil, al-mumayyi'ah mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Nanti kalau mendengar jawaban itu seperti itu, mereka itu isinya cuma bantah, tok, tahzir, tok. Ini namanya nahi mungkar. Nahi mungkar. Kalau semuanya mendiamkan ini e, perbuatan kamu-kamu ini, semuanya mendiamkan, maka semua umat akan melegalkan tindakan kamu tadi. Semuanya yakin itu benar. Besar fitnahnya. Besar fitnah. Kita bicara untuk nasihat, bicara untuk rod al mukhalif. Kita bicara untuk mengcounter ini semuanya. Barakallahu fikum. Sebagai mereka mereka mengatakan iri paling. Hmm? Ustadz-ustadz kami bisa tampil di televisi itu tidak bisa. Loh, kalau urusan bisa tidak bisa gampang. Mau tinggal menceburkan dalam kubangan-kubangan maksiat itu paling gampang. Tapi kita nggak mau. Dan memang nggak boleh. Kan begitu ya? Kita nggak boleh. Ya. Barakallahu itu. Nah, siapa bilang nggak bisa? Tinggal menghubungi fulan, fulan, fulan. Tampilkan saya televisinya kamu. Selesai. Gampang gitu. Jalurnya bisa dicari gitu ya, ya, Tapi nggak boleh. Sehingga nggak mungkin kita masuk ke sana para fikum. Allahul musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam kemana lagi mereka bakal uh, berjalan ya ikhwan. Ya Kita nggak ngerti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan. Fallahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Yuk, jam setengah telah. Iya iki. Iya. Hmm? Kalau seandainya saya yang tampil gimana ya, Pak? Antum mengkritik saya atau kamu bela saya? Hah? Ditinggal. Wih, luar biasa. Eh? lo kenapa? Masalah ada, oh ya, Nah kalau saya cuma dakwah di depan antum begini kan antum tak aja yang dengar nah disiarkan live streaming internet yang punya internet yang bisa mendengarkannya terbatas masalah Salafiyin orang-orang awam oh, nggak ngerti dakwah seperti ini ya apa kalau saya masuk televisi nah segmen segmen dakwahnya kan orang-orang awam nah, supaya mereka mengerti dakwah itu sunnah kita bicara tentang masalah sunnah rasul tamasuk sunnah dan segala macamnya ya apa Hah? <laughs> gitu ya Nah, ya. Sebentar dulu, yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang masalah sunnah, termasuk di sunnah, gak laku. <laughs> Loh, kok diem aja? Gak laku. Yang namanya televisi komersial itu ya sesuai dengan pasar yang diinginkan. Cari keuntungan bukan cari kerugian. Nah kalau kamu bicara masalah syirik, bid'ah, sudah Rasul begini, bubar saja <laughs> televisi gak laku ya Ikhwan ya bicaranya sesuai dengan program televisi tadi. Sepaling mengusung Islam itu indah. Hmm, modelnya kayak Ustaz Maulana itu. Islam itu indah, barakallah itu. Eh Nah, gitu ya. Yang asik itu ya hal yang nggak mungkin menyentuh semua pihak. Tidak mungkin antum melaksanakan upaya nahi mungkar di, di, di televisi seperti itu ya Pak. Barakallah itu. Repot. Akhirnya sambil syuting begitu bicara masalah hati. Lu kok tahu dikasih tahu. Nah, ada sebagian ikhwan pulang ke rumahnya bapaknya yang masih awam puter-puter ketemu program Trans TV. Lu ada Ustaz Reza, eh, Reza Sayyid Salama bicara masalah hati. Lagi di bicara masalah hati apa yang kamu angkat ya? Hati apa? hati antum juga harus perhatikan baik-baik. Sedang berpenyakit dengan cara-cara seperti ini. Allahul musta'an. Hmm? Kalau panglima laskar jihad kendel kadung menyimak sikat sekalian tampil televisi bantah yang namanya teroris Hah? ya walaupun tidak benar juga caranya ya nah, ada perempuan nggak pakai hijab di situ Hah? ada tokoh jil segala macamnya ini mantan JI disikat jilnya itu wah diem dia kendel lah ya, walaupun dia salah kan gitu ya yang ini tidak tahu kendel apa ketawa tampil trans TV membabat habis jil jin dan segala macamnya itu wallahu a'lam dari gaya-gaya tamiknya ya akhi masalah dakwah tidak mungkin kita bicara masalah kayak gitu ya pelan pelan ya akhi gini sampai kapan pelan pelannya jawabannya sampai antum yang diuntal miring sama mereka Allahul musta'an wala wallahu taala alam bisawab ala kulli hal khanatina azakumullah pemicu dari gemuruh fitnah yang semakin menggelegar ini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah mukhalafah terkait dengan pelakunya adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang punya ilmu tapi dia terjatuh pada mukhalafah tadi. Semua poin-poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini kembali pada satu poin tadi. Mesti ada yang error,